Mor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Curanmor ke menghadirkan parodi iklan. Intinya kurgo kelebihan. Ayo, baik. Kacang, kacang, kacang. Kena bakul kacang ge. <laughs> Kenapa ngene yang dari bakul pangsit, orang payu hidane yang dari bakul kacang wae lah. Jajal jenengan iki pada pentu kacang ora merek jajal. Ayo gagian seblindi sewu seblindi sewu seblindi sewu kacang kacang kacang kacang kacang. Yuk. Ah, yuk ya jenenge kacang apa yuk? Nah, orang pengen main kacang, wis kacang nyong. Wah, kacang ini kan jajan yuk. Ngulari buket tapi ki kacangannya goreh yo, gagiannya toko. <laughs> yo yo toko kacang kacang kacang kacang kacang ora belum apa yang ngono sidak nang ngono ora manak perkarong tahun. <laughs> cang babang, cang godok, cang goreng, cang garing, cang brul, cang kemu gue. Ya, istimewa sekali dari kami untuk Anda yang memiliki nama Ida. Kacang Garida. Kacang Garida tersedia dalam berbagai macam pilihan. Kacang gari plok, kacang gari jel, gari letak, gari mangan, ngantek gari jaluk. Semua diproses secara alami. Prosesnya kepribe, gampang dimulai dari nandur benih seminggu metu yote rong minggu metu godhonge telung minggu metu kulite patang minggu metu kacange nah sing paling suwe kuwi limang bulan nembe bisa dipanen tapi nggak limang tahun kesuwen wis jelas di pangan condol condol sing gak seireng <laughs> oke kacang dari dah. Kini dengan kemasan baru untuk pembelian partai besar kami sediakan bonus tenggok buat kacang kalau grup bukan saya nggak pernah pangah dari mulut pasar malam, standby yang aku masih payo. ha. dan kali ini kabar gembira dari kami. Kami sedang membuka lowongan kerja. Siapa yang mau daftar? Dibutuhkan lima orang untuk ditempatkan di bagian produksi kacang alias produksi contong. Dan karena harga kertas di toko larang, maka tahun ini kami memanfaatkan kertas bekas untuk dibuat bungkus kacang intinya tenaga sih dikolat gue tukang ngalai kertas bekas alias tukang rongsok. Nah, jaringan gelem, ayo kacang garida ajar lalen, kacang garik plok, kacang gari jel, garik ngeletak, gari mangan, gari jaluk diproduksi oleh PT dua dua dua dua kali ingin kelinci ya baca aturan pakai bila sakit berlanjut berarti jenengan semua bisa maca Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor.